Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin Akhul Islam Azan ya Allah wa ayakum Kehidupan dunia tidak lepas dari sedih dan gembira dan ia terus bersilih berganti. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyam udawiluha bainan nas." Demikianlah hari-hari kami silih bergantikan di antara manusia. Ibn Abbas mengatakan artinya Allah jadikan silih berganti kehidupan manusia. Hari ini ia tertawa, besok ia menangis. Hari ini ia bersedih, besok ia bergembira. Hari ini ia tertawa, besok ia menangis. Karena kehidupan dunia memang demikian kehidupan keadaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dan bersedih dalam perkara-perkara kebaikan. Seseorang bergembira dengan kebaikan berupa keamanan dan ketaatan. Seseorang bergembira dengan sodakoh yang ia berikan bergembira dengan sholat tahajud yang telah ia kerjakan. Bergembira dengan hidayah yang telah ia, ia, ia raih. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Ini adalah kegembiraan yang hakiki. Seseorang bergembira dengan ketaatan, seseorang bergembira dengan amalan saleh yang ia lakukan. Ia adalah tanda seorang mukmin. Rasulullah saw bersabda, "Man saratu hasanatuhu wa asaatu sayyiatu fahuwa mu'min." Barang siapa yang bergembira dengan kebaikannya dan ia merasa sedih dengan keburukannya atau kemaks kemaksiatannya, tapi ia seorang mukmin. Itulah kegembiraan yang membawa kepada kita kebah kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seseorang bergembira ketika ia bisa melakukan sebuah amalan saleh. Bukanlah yang dimaksud kegembiraan di sini rasa ujub, bangga diri, karena itu sesuatu tentunya yang sangat jauh berbeda. Gembira adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan ia merasa bahagia dengan amalan soleh yang ia lakukan. Sedangkan bangga diri atau ujub, ia merasa berbangga dan pongah dengan kebaikan-kebaikan ataupun dengan kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Bangga dengan banyaknya beramal soleh itu bukan perkara yang baik. Tapi bergembira dengan beramal soleh itu perkara yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, bergembira dengan sesuatu yang membuat kita tertipu di dunia dan akhirat kita, itu terlarang. Allah Ta'ala berfirman, menghikayatkan tentang tentang korun, La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu gembira. Sesungguhnya Allah tidak si tidak suka kepada orang-orang yang bergembira. Yang dimaksud dengan gembira di sini yaitu gembira sebatas dengan dunia gembira sebatas dengan kesenangan yang menipu, yaitu kehidupan dunia. Si koron bergembira, sehingga kegembiraan ia dengan dunianya membuat ia sombong, membuat ia bangga diri, sehingga ia pun berjalan dengan pongahnya. Itulah ya akhul Islam yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kesedihan. Sedih tidak lepas dari kehidupan manusia. Syekhul Islam Timiyah mengatakan Allah tidak memerintahkan kita bersedih hati. Allah pun juga tidak melarang kita bersedih hati. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan ayat-ayat menyebut, menyebutkan larangan dari bersedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa bersedih hati. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa ayakum seorang muslim tak berhak untuk ia terus-menerus tenggelam dalam kesedihannya. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ketika ia terus-menerus tenggelam dalam kesedihannya membuat ia buta. Ya, Sehingga ikhwatlah Islam seorang mukmin berusaha untuk menghibur kesedihannya dengan cara apa? Tawakal kepada Allah. Dia berusaha menghibur kesedihannya dengan cara membaca Al-Qur'an dia menghibur kesedihannya dengan cara beramal kebaikan. Sehingga dia kemudian ingat bahwasanya percumalah ia bersedih terus-menerus. Karena kesedihan tidak akan memberikan solusi apa-apa. Percumalah ia bersedih terus-menerus karena kesedihan tidak akan memberikan kepada seorang hamba apapun juga dari solusi dari, dari kehidupannya. Akan tetapi ia berusaha menghibur diri dengan cara zikir kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah saw berdoa kepada Allah. Ya, Ij'alil Qur'an rabi'a qalbi. Jadikan Al-Quran sebagai air kesejukan di hatiku. Wa nur sadri sebagai cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi dan penghilang kegundahanku. Rasulullah minta kepada Allah agar dijadikan Al-Quran penghilang kesedihan. Demikian seorang mukmin, seorang mukmin ketika ia bersedih hati, ia berusaha untuk berzikir kepada Allah. Ketika ia bersedih hati, ia berusaha untuk membaca Al-Quran, sehingga pada waktu itu ia pun tidak larut dengan kesedihan-kesedihan yang menimpa dirinya. Ia pun serahkan semuanya kepada Allah karena ia tahu bahwasanya Allah Rabb yang tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang yang menyerahkan segala urusan kepadanya. Akhul Islam azani ya Allah. Tapi ketika bersedih hati karena terluput dari kebaikan, itu adalah sesuatu yang bagus, yang baik, dan bahkan berasal dari keimanan. Sebagaimana Allah menceritakan dahulu para sahabat yang bersedih hati karena tidak bisa berinfak. Allah berfirman, tawallau wa a'yunuhum tafiyadu minad dam'i minal, minal huzni. Mereka pun kemudian pergi Sementara air mata mereka berlina, berlinang. Karena sedih kenapa? Allah ya ma yunfiqun. Ya, mereka tidak mendapatkan apapun untuk diinfakkan di jalan Allah. Subhanallah, seorang mukmin ketika ia bersedih hati, ketika ia tidak bisa berinfak, ketika ia tidak bisa beramal saleh, ketika ia tidak bisa sholat tahajud, ia bersedih hati, maka itulah hakikat kesedihan. Yang bahkan kesedihan itu, akhi, akan berakibat kebahagiaan dalam hati. Ia kesedihan karena iman. Ia kesedihan karena ia ingin mengharapkan dan ia sangat semangat kepada kebaikan. Maka dari itu ya akhi, sudahkah kegembiraan kita, kesedihan kita, semuanya adalah karena akhirat kita. Karena kesedih kegembiraan dengan dunia, percumalah. Dunia akan segera hilang. Sedih dengan dunia, percumalah. Karena itu hanya akan tidak menenteramkan hati kita. Akan tetapi ketika kita bergembira dengan ketaatan, kita bergembira dengan kebaikan, ketika kita bersedih karena terluput dari keburukan atau terluput dari kebaikan atau karena kita jatuh kepada kemaksiatan kita bersedih hati kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena maksiat kita sungguh itu adalah tanda keimanan seorang hamba kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kegembiraan kita di dalam kebaikan, kesedihan kita karena terluput dari kebaikan, atau karena kita jatuh kepada kemaksiatan. Karena itu adalah merupakan sumber kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Bahkan tanda itu adalah berasal dari keimanan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan para pemirsa sekalian. Agar kita menyadari tentang hakikat kehidupan dunia. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa ant. Astagfirullah wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.